Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul. Yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan tragedi kisah perang yang berikutnya. Yang kemarin kita bahas adalah apa perang Taif sudah selesai, kemenangan di tangan kaum muslimin sampai-sampai Orang-orang suku Hawazin kalah mereka. Terpukul telak sampai Rasulullah menawan mereka tawanan yang jumlahnya enggak sembarangan. Sampai sekitar 6000 orang ditawan. Paham ya? Bahkan ada saudari Rasulullah SAW sepersusuan. Siapa ini? Saudari sepersusuan Rasulullah SAW. Siapa namanya kemarin? Ayo, Syaima Naam bintul Harith. Masya Allah. Naam. Itu yang kemarin kita hampir. Sekarang kita masuk perang yang berikutnya, perang besar-besaran ini. Qala al-mu'allif wa sabahullah ghazwatut Tabuk, perang Tabuk. Perhatikan yang punya kitab, perang apa? Perang Tabuk. Wa ya ghazwatul usrah, dinamakan juga dengan perang usrah. Kenapa kok dinamakan perang usrah? Karena di saat-saat tersebut lagi susah-susahnya, panas-panasnya paceklik kemarau. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, panas yang sangat usrah itu karena memang sulit tapi di saat-saat sulit tersebut malah apa? Utsman bin Affan eh, mensedekahkan hartanya sangat luar biasa banyaknya. Nah ini yang perlu diperhatikan ini ya. Jadi ketika itu Utsman bin Affan malah bersedekah banyak sekali. Mulai dari apa? Nah fikum harta kemudian apa? Unta kemudian kuda, masya Allah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu digelarin apa? Dzunurain Eh, Abu Abdullah Du Nurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik disimak baik-baik kitabnya. Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk. hiya Ghazwatul Usrah, yaitu perang Usrah, dikenal perang Al-Usrah. Kapan ini tahunnya terjadinya? Sudah bukan tahun 8 Hijriah lagi, tapi tahun 9 Hijriah. Paham ya? Bulan Rajab Bulan Rajab tahun berapa? 9 Hijriah. Nah, kalau misalkan biar mudah diingat, di bagian ucapan Ghazwatul Tabuk dikasih kotak tahun itu aja. 9H itu. 9H itu 9 Hijriah namanya. Paham ya? Biar nanti antum bisa bedakan tahun-tahunnya. Walamma anzalallahu azza wa jalla ala rasulih dan tatkala Allah telah menurunkan nah barakallahu fikum terhadap rasulnya Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Kisahnya dalam surat At-Taubah. Masya Allah luar biasa perjuangannya kaum muslimin. Karena nanti di situ ada tragedi yang dikenal dengan apa? Pemboikotan, bukan pemboikotan istilahnya apa? Hajar hajar yang diterapkan kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Eh, Ka'ab bin Malik ya. Nah, barakallahu fikum ma'ruf kisahnya, panjang itu. Kurang lebihnya 50 hari dihajar bayangkan. Karena apa? Enggak ikut perang Tabuk. Tapi punya alasan itu ya. Kita lihat. Nanti juga nampak lagi di perang Tabuk itu nampak juga orang-orang munafikun nampak pentolannya eh bosnya siapa bosnya? Orang-orang munafikun. Raisul munafikin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Berangkat perang sampai tengah perjalanan pulang lagi bayangkan. Nanti lihat ya malu-maluin nanti kita lihat. Aha, nanti. Paham ya? Dia ikut berangkat perang sampai tengah perjalanan pulang lagi dia. eh nanti kita baca nanti. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, musta'an. Setiap peperangan seperti itu. Perang Uhud, seribu pasukan perang Uhud berangkat. Yang pulang berapa? 300. Siapa yang gembos-gembos nih? Ya orang itu tadi. Siapa namanya nih? Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Kita lihat sini. Dan perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan perkara Allah, Allah telah haramkan dan yang Rasulnya haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, siapa itu? Ahlu kitab, al-Yahud, wa Nasara. Sampai mereka mau bayar upeti. Bayar pajak bayar denda. Paham ya? Upeti. Nah, kalau beliau belum bayar, ya terus diperangi terus. Nah, diambil tangan mereka dalam kondisi mereka rendah dan hina. Orang-orang ahli kitab. Al-Yahud wan Nasara. Naam, diperangi. Nadama Rasulullah saw, ahli Madinah, kemudian Rasulullah menyeru memanggil penduduk Madinah wa man haulahum dan orang-orang yang sekelilingnya atau sekitar mereka minal a'rab ilal jihad, dari kalangan orang Badui-badui untuk jihad. Seru. Ini baru sekali Rasulullah menyeru langsung. Lamnya menyuruh Menyeru langsung mengajak semua dikumpulkan. Wa a'lamahum bi ghaswir rum dan mengkabarkan kepada mereka bahwa bahwasanya perang Romawi. Enggak sembarang musuhnya raja eh barakallahu fikum Herakl. Heraklius. Apa kemarin Heraklius itu ya? Naam, Hercules. Kalau orang-orang bilang Hercules itu ya. Naam, Heraklius. Naam, barakallahu fikum Herakl. Pembesar Romawi. Antum ingat gak waktu perang sebelumnya perang apa itu yang dahsyat jumlahnya pasukannya luar biasa itu? Eh, berapa pasukannya kemarin itu? Perang apa itu namanya? Mu'tah, ya kan? Perang Mu'tah kan? Perang Mu'tah jumlahnya berapa kemarin mereka pasukannya? 200 ribu pasukan. 100 ribu dari tentara-tentara orang-orang Rom Romawi, yang 100 ribu dari apa? Orang-orang Nasrani Arab. Orang-orang apa? Kufar orang Arab. Jumlahnya 200 ribu. Nah ini nanti pasukan lebih dahsyat lagi. Mereka ingin balas dendam karena kalah pada peperangan tersebut. Ya walaupun tidak kalah secara total tapi mereka kewalahan. Ingin balas dendam. Kita lihat sini. Wadhalika fi Rajab min sanati tis'in ya kan? Yang mana tragedi tersebut terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ternyata setelah Fatum Makkah masih ada perang lagi Naam ini, perang Tabuk ini. Wah dan ini perang terakhir nih ya perang terakhir yang Rasulullah SAW alami. Nanti akan sebutkan nanti kalau tidak salah, sebutkan nanti kisahnya. Wa kana la yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Waktu itu sebenarnya tidak pengen perang. Nah, melainkan apa? Melainkan karena apa? Karena ada dorongan dan juga ada faktor yang lainnya. Illa ghazwatuhu hadhi. Keinginannya tujuannya apa? Nanti setelah itu enggak perang lagi kecuali perang yang ini, perang Tabuk ini. Fa innahu sarraha lahum biha ya kan? Rasulullah SAW terang-terangan eh, mengumandangkan kepada mereka dengan peperangan tersebut. Liyata'ahabu agar mereka bersiap-siap. Taahabu bersiap-siap. Lishiddati aduwihim wa kasratihi. Karena begitu dahsyatnya musuh-musuh mereka dan banyak jumlahnya. Bukan sembarangan jumlahnya banyak. Eh, sekitar 200 ribu lebih. Nah, barakallahu fikum sekitar 200 ribu lebih jumlahnya. Perang Mu'tah saja sudah banyak sekali jumlahnya. Kemudian Peperangan ini peperangan yang bisa dikatakan mereka ingin apa? Ingin balas dendam. Lebih banyak lagi nanti. Kita lihat sini. Terus berapa ya jumlahnya kaum muslimin? Jumlahnya berapa? 30 ribu. Nanti kita lihat nanti. Na'am barakallahu fikum wa dhalika hina tabatis simar wa kana dhalika bisanatin muzdibah. Yang waktu itu barakallahu fikum na'am terjadi pada tahun-tahun mujdibah itu tahun-tahun yang kemarau panas yang sangat luar biasa. Paham ya? Fata'ahaba al-muslimun lidzalik. Kemudian kaum muslimin mereka apa? Mereka bersiap-siap. Paham ya? Jadi posisi perang ini bukan perang sembarangan ini. Tahun-tahun yang apa? Yang mujdibah yang banyak tanah yang tandus kemarau. Wa anfaqa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ala hadzal jaysh wa huwa al usrah. Ini dikenal dengan al usrah Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Dzunurain, orang sahabat yang digelarin Dzunurain, ingat-ingat gelarnya, Dzunurain. Orang yang digelari dengan apa? Memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa? Dua putrinya yang dinikahi? Ruqayyah bintu Rasulullah dan siapa? Ummu Kulsum. Nah, beliau apa? Menginfakkan untuk tentara ini, tentara Jaisul Usrah, malan jazilan harta yang banyak. Masya Allah Fakila alfu dinar. Ada yang mengatakan seribu dinar, sembarangan. Seribu dinar banyak sekali seribu dinar itu. Dinar itu mata uang terbuat dari emas, seribu dinar. Masya Allah, banyak sekali. Wa ba'dhum sebagian mereka mengatakan innahu hamala ala alfi ba'ir. Ada yang mengatakan bahasanya beliau membawa berapa? Seribu onta Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, menyumbangkan eh, barakallahu fiikum eh, pasukanan banyak sekali pasukannya seribu unta. Wa mi'atu fursin dan juga apa? Fursin dan juga menyumbangkan seratus kuda. Wa jahazaha atama jihazin dan mempersiapkan tentara tersebut dengan sebenar-benar persiapan. Hatta lam yafqidu iqalan wala khita' wala hutaman sampai benar-benar Eh, harta-harta eh, atau atau kesenangan dunia itu tidak apa? Nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum tidak terhiraukan. Maksudnya maksudnya itu benar-benar semua disiapkan untuk perangan tersebut. Wa nahada sallallahu fi nahwin min salatin alfa ini jumlahnya. Kemudian bangkitlah Rasulullah SAW dalam kondisi apa? Berada bersama tentara berapa? 30 ribu. Banyak ya. Kalau kemarin Perang Fatum Makkah ribu, Perang Hunain berapa? 12 ribu, Perang ini 30 ribu, Masya Allah. Sebelum-sebelumnya sebenarnya sedikit. Perang Badr sedikit. 314 kurang lebih sampai sekitar 319. Perang Uhud sedikit. 1000 yang berangkat, pulang 300 700. Iya enggak? Fatum Makkah sudah lumayan 10 ribu, Perang Hunain 12 ribu, Nah, sekarang perang ini, Ghazwat Tabuk ini Tambah lagi 30 ribu pasukan. Masya Allah. Wastakhlafa alal Madinah Muhammad bin Maslam waqila Siba' ibn Urfutah waqila Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah Muhammad bin Maslam ada yang mengatakan Siba' bin Urfutah, ada yang mengatakan Ali bin Abi Talib. Paham ya? Kesimpulannya peperangan tersebut benar-benar terjadi luar biasa. Kita lihat yang terakhir, wassahihu anna 'aliyan kana khalifatan lahu ala nisa' Naam wa Artinya apa? Yang sahih bahwasanya Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau memimpin khusus para wanita dan juga apa barakallahu fikum anak-anak naam para wanita dan anak-anak yang ngurusi Ali yang ngurusi Ali bin Abi Thalib hadza lamma adahul munafiqun oleh karena ini tatkala orang-orang munafik mengganggunya faqalu tarakahu ala nisa wa Ha? mereka mengatakan Malah Rasulullah meninggalkan Ali bersama anak-anak dan perempuan-perempuan. Eh, ketika ngomong kayak gitu langsung apa? Ali merasa apa istilahnya? Eh, nggak eh, enak perasaannya. Langsung apa? kalau Rasulullah SAW langsung ikut dia. Nyusul. Awal mulanya Ali bin Abi Thalib dipasrai suruh apa? menjaga para wanita dan anak Tapi orang-orang munafikun, eh, kuar kewar Tahu kuar keluar nggak Ngomongnya sembarangan. Intinya penyindir Ali itu, loh. Malah tinggal sama perempuan sama anak-anak. Perasaan Ali enggak enak itu loh. Langsung beliau nyusul Rasulullah SAW fasyaka ilaihi mengadu ya Rasulullah, orang-orang munafikun ngomong seperti seperti seperti ini. Faqala ala tarda an takuna minni bimazlati Harun min Musa. Langsung Rasulullah memberikan hiburan kepada Ali bin Abi Thalib. Tidakkah kamu senang kalau seandainya kamu menjadi eh, kedudukanmu seperti kedudukan Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuman hanya saja karena tidak ada nabi lagi setelahku. Maksudnya Ali itu kedudukan dikasih kedudukan tinggi itu loh. Paham ya? Menjaga para wanita dan anak-anak. Ya, bukan karena beliau e, sengaja enggak ikut perang. Ini ini udah apa? Udah apa istilahnya? E, perintah dari atasan Rasulullah pemimpinnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, kita lihat sini gayanya waqad kharaja ma'ahu Abdullah bin Ubay bin eh, Na'am waqad kharaja ma'ahu Abdullah bin Ubay ra'sul nifaq ternyata apa ikut berangkat juga perang Tabuk siapa Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpinnya kepalanya kemunafikan siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul summa raja'a Amin asna'it tariq kemudian sampai tengah jalan pulang lagi ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini tapi kalau ngompor-ngomporin luar biasa Ya, kalau ngompor-ngomporin luar biasa sampai terbakar itu ya. Allah musta'anam. Nanti yang berikutnya pada pertemuan akan datang ya karena agak panjang. Soalnya selesaikan pada pertemuan berikutnya. Nasehulah assalamata wal afiyah. Kesimpulannya sudah ada tahunnya, bulannya, jumlahnya. Tahun berapa tadi? 9 Hijriah. Bulan apa tadi? Bulan Rajab. Jumlah pasalannya berapa?